Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kita dengar sebuah peristiwa yang mudah-mudahan menginspirasikan kita dan kita bisa mengambil hikmah dan menjadi contoh teladan buat kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ada seorang sahabat dekat beliau yang bertanya kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga termasuk yang juga adalah anak dari sahabat tersebut. Siapa sahabat itu? Beliaulah Abu Bakar bin Siddiq dan anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, apakah masih ada perbuatan Rasul, apakah masih ada sunnah Rasul yang belum aku lakukan? Aisyah radhiyallahu an menunjukkan kepada ayahandanya, "Wahai ayahandaku, kalau tidak salah Rasulullah memberikan makan kepada seseorang Yahudi tua yang berada di sudut kota Madinah sana. Dia seorang Yahudi buta dan di sudut kota Madinah. Coba engkau datang ke sana dan Rasul setiap hari memberi makan kepadanya. Subhanallah. Abu Bakar kemudian datang kepada Yahudi tersebut tanpa dia salam, tanpa dia mengucapkan sesuatu. Dia kemudian memberikan sesuap, dua suap, tiga suap. Lantas apa yang terjadi? Yahudi ini kemudian menolak Enggak, engkau bukan orang yang biasa. Engkau bukan orang yang biasa memberikan makan kepadaku. Kenapa? Karena ternyata suapan Abu Bakar tidak selembut suapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar kemudian menangis, menangis. Subhanallah ternyata Yahudi ini adalah orang yang ketika Rasul menyuapi dengan sumpah serapahnya ia kepada Rasulullah SAW saya benci akan saya bunuh Muhammad segala macam lah lantas kemudian ketika Rasulullah SAW wafat Abu Bakar barulah memberitahukan kepada si Yahudi tua ini bahwa yang selama ini memberikan engkau makan adalah Muhammad Rasulullah SAW yang engkau hina, yang engkau benci selama ini. Saudaraku, kemudian Yahudi itu, dia menangis dan dia masuk Islam. Islam adalah agama penuh kasih sayang. Islam adalah agama yang di dalamnya kita saling mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama makhluk. Ya betul, asyidda al kufar, ruhama bainahum. Kafir yang bagaimana? Kafir yang bagaimana? Kafir yang memerangi kita, tapi kafir yang dia berinteraksi dengan kita baik, maka itu tidaklah mesti kita perang. Ruhama bainahum. Ruhama bainahum. Saling kasih mengasihi antara sesama. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali mencontohkan kepada kita bagaimana Allah punya kasih sayang yang luar biasa. Punya rahmat yang luar biasa. Dalam sebuah hadis qudsi, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan Inna lillahi mi'atu rahmah Angzala minha rahmah wahidah Sesungguhnya Allah mempunyai seratus rahmat, seratus kasih sayang Angzala minha rahmah ya, Kemudian satu di antara seratus rahmat itu Allah berikan, Allah turunkan kepada jin, kepada manusia, kepada binatang dan kepada makhluk yang lain. Dengan kasih sayang yang satu itu kemudian kita bisa saling mengasihi. Kemudian kita bisa melihat bagaimana seganas-ganasnya macan dan singa. Ia tetap berkasih sayang dengan anak. Subhanallah, hanya satu kasih sayang. Lantas yang 99 kemana itu? Yang 99. Wa akharallah tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha abdahu yaumal qiyamah. Yang 99 itu Allah simpen ntar. Allah simpen nanti di saat kita mungkin sedang haus di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk dan mendapatkan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang orang yang sebagai seorang yang beriman. Beriman hati kita, beriman perbuatan kita. Kita termasuk kita mendapatkan diri kita sebagai hambanya yang berkasih sayang. Dengan cara apa? Dengan bersedekah, dengan kita mem, e, menebarkan salam, dengan bermuka cerah ceria kepada saudara kita, dengan memberikan eh, rasa aman, rasa damai kepada orang-orang di sekitar kita, hatta yang non-muslim pun. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dicintai dan dikasih sayang. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bahagiakan semua. Apa kata mereka setelah bersedekah? Alhamdulillah, utang-utang saya bisa lunas berkat sedekah. Saya nggak nyangka bisa berada di depan Ka'bah waktu itu. Ternyata ini jawaban Allah atas sedekah yang saya lakukan. Karir dan profesi saya juga naik karena sedekah. Dan bagaimana manfaat dana sedekah? Karena bantuan beasiswa, saya masih dapat bersekolah. Saya sekolah gratis di Darul Quran sejak SMP. Insya Allah, saya akan menyelesaikan pendidikan S1 di sini. Anda ingin seperti mereka? Salurkan sedekah Anda melalui PPPA Darul Quran. Nomor rekening BCA 6030308041. Untuk informasi, hubungi 021 atau klik www.pppa.or.id.